Ikhwati rahimani wa rahimakumullah sebagaimana sudah disampaikan <clears throat> oleh panitia bahwasanya pada eh, kesempatan pagi hari ini Ustaz Muhammad Abdul Sikal berhalangan hadir ada acara di tempat yang lain oleh sebab itu digantikan dan kita akan membahas E, melanjutkan pembahasan tentang hadis e, Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Saya kira semuanya sudah punya bukunya e, Bisa dibuka Kita akan membaca satu ya. Di panitia tadi ada yang uh, apa? Yang belum dapat bisa pinjam panitia Kita akan masuk hadis yang kedua Itu hadis Yang dibawakan dari sahabat Umar. Hadis yang pertama dulu juga dari sahabat siapa? Umar. Kalau hadis yang pertama dulu tentang apa? Tentang ikhlas, tentang ni, niat. Hadis yang pertama tentang ikhlas atau tentang niat. Ya, saya kira masih ingat ya. Hadis yang pertama dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, kita akan membaca hadis yang kedua. Yang juga diriwayatkan dari sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi hadis ini bukan riwayat Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim saja. Ya. Jadi hadis ini berbicara tentang tingkatan agama Islam. Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu tepatnya ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling rendah namanya tingkatan Islam. Tingkatan yang di atasnya namanya tingkatan iman. Tingkatan yang tertinggi namanya adalah tingkatan ihsan. Yang nanti akan dibawakan dalam hadis ini ya hadis ini hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dan ini adalah hadis yang pertama dalam Kitabul Iman Sahih Muslim. Jadi kalau antum buka ya Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, maka hadis yang pertama di dalam Kitabul Iman hadis nomor satu adalah hadis ini dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala Ada hadis yang serupa, isinya sama tentang Islam, iman dan ihsan, tetapi diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Kalau hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Ada pun hadis yang ini dari Umar ini hanya ada dalam riwayat Imam Muslim saja. Dalam Kitabul Iman.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 fa'ahbirni 'anil iman. Qala antuk tu'minu antuk tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'ahbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu فإنه يراك قال فأهبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأهبرني من أمارتها قال أنت تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة المراد على رعاه السائية تطاول نفي البنيان summa kala falabis tumaliya summa kala ya Umar atadri man isra'il Allah wa rasuluhu a'lam Kala, fa jibril atakum yu'allimukum minakum. rawahu muslim baik <clears throat> Hadis yang kedua tentang tingkatan agama Islam. An Umar dari sahabat siapa? Umar. Ya, dari Umar Kemarin siapa kunyahnya? Abu Habas. Ya. Gelarnya apa? Julukannya, gelarnya Amirul Mukminin. Ya. Orang yang pertama kali memiliki gelar siapa? Amirul Mukminin yaitu siapa? Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab siapa namanya? Abdullah. Abdullah ibnu Umar. Ini juga sahabat. Hadis nah, ini sebenarnya kalau kita buka di Sahih Muslim ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dari bapaknya. Bapaknya siapa? Umar. Ya. Hadis nah, ini hadis yang cukup panjang. Kita artikan dulu. Dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah apa? meridhoinya. Jadi kalau kita menyebut nama para sahabat, maka kita doakan supaya ya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Dan ini sudah ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin." Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman, yaitu maksudnya adalah para sahabat. Id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka yaitu para sahabat berbaiat, yaitu baiatur ridwan kepada dirimu wahai Muhammad di bawah pohon. Jumlah para sahabat ketika itu sekitar 1500 orang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dari Umar radhiyallahu anhu aidon juga kala beliau berkata Ini perkataan Umar. Bainama nahnu julusun suatu ketika ketika kami sedang duduk-duduk ya duduk Ainda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mana? itu di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Nabi itu berkumpul ya duduk-duduk bersama para sahabatnya. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Beliau mau untuk duduk-duduk atau apa namanya bergaul ya bersama murid-muridnya yaitu para sahabat menunjukkan kemuliaan akhlak seorang guru itu hendaknya dia berkumpul ya, bersama dengan murid-muridnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau dan juga keselamatan. Apa arti salawat dari Allah kepada Nabi? Dijelaskan oleh para ulama sallallahu alaihi. Apa artinya? Semoga Allah mencurahkan salawat kepada beliau kepada siapa? Nabi. Apa artinya? Kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah di dalam Sahih Bukhari, solawat dari Allah kepada makhluknya maknanya adalah pujian dari Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat. Sana'uhu fil mala'il a'la. Yaitu apa? Pujian Allah kepada orang itu di hadapan siapa? para malaikat. Jadi kalau dikatakan Allah bersolawat kepada Nabi, apa maknanya? Allah memuji dan menyanjung siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Dan jangan lupa ya kalau disebutkan nama Rasulullah SAW maka kita membaca salawat. Man salla alayya wahidatan sallallahu biha asyratan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untungnya yaitu 10 kali. Maka orang yang paling besar keutamaannya adalah orang yang paling banyak salawatnya. Jadi majelis para ulama hadis itu adalah majelis zikir dan salawat ya. Kan? Karena membaca hadis itu termasuk zikir. Dan ketika kita membaca menyebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita juga bersalawat. Jadi ini adalah majelis zikir dan salawat. Ya kan? yaumin yaitu pada suatu hari suatu harinya. ya. Itala alaina rojulun tiba-tiba kata Umar nih ya. Umar jadi hadir ketika kejadian itu. Dia ada ketika itu dia ceritakan tolaa muncul alaina di hadapan kami serojulun seorang lelaki. Jadi yang muncul ini adalah seorang lelaki. Berarti manusia bukan? Manusia, gitu. itu dubayadi tiabi. Bagaimana ciri-cirinya dikatakan di sini yaitu sangat putih pakaiannya. Ya, pakaiannya sangat putih. Yang pakai baju putih siapa? <laughs> Ya sangat putih lah pakaiannya bersih maksudnya ya. ternyata ternyata sangat sangat putih berarti bersih ya maksudnya bersih bersih bajunya putih dan bersih ya kan tidak lekat tidak kotor Jadi Syadidu sawadi sya'ri sangat hitam. Apa yang hitam? Rambutnya sangat hitam. Berarti rambutnya itu ber bersih ya. Dan juga rambutnya itu adalah menunjukkan dia itu masih kalau rambutnya masih hitam masih muda, belum tua ya. Jarang kan anak muda sudah putih rambutnya? Jarang. La yura alaihi atharu safari, tidak tampak pada dirinya yaitu bekas perjalanan. Jadi orang ini penampilannya rapi ya. E, tertata ya. Kan? Pakaiannya bersih, rapi, rambutnya juga rapi ya kan. Ini menunjukkan di antara adab dalam apa? Talabul ilmi. Di antara adab dalam menuntut ilmu hendaknya orang itu menghadiri majelis ilmu, pengajian, pelajaran itu dengan penampilan yang apa? Yang baik, yang bersih, yang rapi ya kan. Jangan ngaji itu seperti bangun tidur ya wala ya'rifuhu min ahadun dan tidak mengenali orang ini orang yang datang ini tiba-tiba muncul ini tidak dikenali oleh seorang pun di antara para sahabat. Jadi para sahabat ketika itu tidak kenal siapa ini orang yang datang. Laki-laki ini siapa? Tidak dikenal. hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya orang itu pun duduk ya. duduk di apa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dia lakukan ya ini menunjukkan adab ya dalam menuntut ilmu fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi maka dia lekatkan dia letakkan kedua lututnya di depan kedua lutut siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia letakkan kedua lututnya di hadapan dua lutut Nabi. Jadi apa istilahnya itu? Didekatkan gitu ya kan? Menunjukkan dia itu pengen e, benar-benar fokus ya. Demikian juga dalam menuntut ilmu hendaknya seorang itu apa? Fokus ya. Bahwa doa kafai ala fakhidaihi dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya ya kan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas dua apa? pahanya pahanya siapa ini pahanya nabi atau pahanya laki-laki tadi ya para ulama berselisih ya, ada yang mengatakan pahanya itu pahanya sendiri ada yang mengatakan pahanya pahanya siapa paha Rasulullah SAW ya, disebutkan dalam riwayat yang lain kalau tidak salah riwayat Imam Nasai yaitu di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Ya. Mengapa? Karena orang ini ingin menunjukkan dia ini orang yang kurang sopan. Artinya seperti orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu biasanya kurang sopan ya. Kan? Makanya dia pegang-pegang, pegang-pegang. Dia letakkan apa? Paha, eh, paha. Dia letakkan tangannya di atas paha siapa? Nabi, ya kan? Kurang sopan loh pahanya orang dipegang-pegang. Ya. Makanya nanti ketika dia panggil Nabi dikatakan wakola ya Muhammad. Dia berkata apa? Wahai Muhammad. Padahal kebiasaan para sahabat itu kalau memanggil Nabi itu tidak memanggil namanya tapi memanggil apa? Ya Rasulullah. Orang ini dia katakan apa? ya Muhammad. Nah, berarti dia kurang sopan. Ya, maka para ulama menafsirkan ini yang dimaksud adalah orang ini yaitu berpenampilan seperti orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu memang biasanya kurang apa ya? Kurang sopan atau kurang beradab atau kurang mengetahui tata krama. <clears throat> Walaupun kadang orang Arab Badui itu ada juga yang agak cerdas. Ada juga. Dikatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhbirni. Hadis nah, ini cukup panjang ya. Jadi kalau misalnya mau dijelaskan semuanya ini jadi satu buku. Makanya ada buku yang menjelaskan hadis ini ditulis oleh uh, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin uh, judulnya Syarah Hadis Jibril. Kalau mau cari sudah ada terjemahnya dulu masih terbit ya. Kalau dulu judul terjemahnya Tarbiyah Imaniyah Jibril dulu ya, nggak tahu sekarang masih terbit tidak. Yang kedua ada juga buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al Abbad, Hafidhullah Taala. Eh, judulnya yaitu intinya juga syarah hadis Jibril tentang taklim din tentang pengajaran agama. Bisa dicari kalau nggak salah mungkin juga sudah ada terjemahnya. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Kalau mau dijelaskan itu sama dengan menjelaskan agama Islam. Jadi mata kuliah agama Islam. Baik, kita singkat saja kan. Nah ini nanti ada kuis ya, jangan lupa ada kuis. Makanya dicatat karena ada yang penting. <clears throat> Dia bertanya, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang apa? Islam. Ya, dia bertanya tentang perkara yang sifatnya mendasar. Orang ini datang, wahai Nabi, kabarkan tentang saya apa itu apa? Islam. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, ya. Menunjukkan Rasulullah SAW memiliki ilmu ya. Kalau Rasulullah SAW tidak punya ilmu tidak bakal menjawab. Al Islamu kata beliau Islam itu adalah antasyhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam kata beliau adalah kamu bersaksi ya bahwasanya tidak ada ilah apa ilah sesembahan tidak ada sembahan yang benar kecuali siapa? Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah apa? utusan Allah. Namanya dua kalimat syahadat, ya kan? Wa tuqimas shalah dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat dan kamu menunaikan zakat Watasuma Ramadan dan kamu berpuasa di bulan Ramadan wa baita dan kamu berhaji. Berhaji itu secara bahasa artinya mengunjungi, berkunjung. Kamu mengunjungi maksudnya berhaji ke bait, ke rumah, maksudnya rumah Allah ke Baitullah di mana? Di Mekah. Ini istata'ta ta'ilaihi sabila jika kamu mampu mengadakan perjalanan ke sana ya. Sedikit kita ambil faedah dari sini ya. Rasulullah SAW di sini menjelaskan tentang apa pengertian apa is Islam. Beliau menyebutkan lima perkara yang kita kenal dengan istilah apa rukun Islam. Rukun apa? Islam. Ada berapa rukun Islam? Lima. Rukun Islam ada lima. Baik. Yang pertama kalimat dua kalimat syahadat saya kira eh, sedikit saya jelaskan ya. Saya ada soalnya. Nanti kalau nggak ada jelaskan nggak harus anda menyalahkan panitia nanti. Ya. Yang pertama kalimat la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah ini di dalamnya terkandung dua rukun. Terkandung apa? Dua rukun dua bagian yang penting. Apa itu? Yang pertama adalah nafi. Nafi, nafi. Penolakan. Yang kedua adalah isbat, yaitu penetapan. Apa artinya? Nafi menolak Artinya kita menolak semua segala sesuatu yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah benar tidak? Boleh tidak beribadah kepada selain Allah? Tidak boleh. Jadi semua sesembahan selain Allah itu harus ditolak, harus diingkari. Ya, famayakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyepakati tauhid harus mengingkari togut yaitu segala yang disembah selain Allah. Nah, kemudian yang kedua yaitu isbat yaitu menetapkan artinya kita tetapkan bahwasannya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mengingkari semua sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalimat syahadat ini la ilaha illallah terkandung di dalamnya yaitu tauhid. Apa yang kita kenal dengan istilah tauhid Ulu Iya Atau kita kenal juga dengan istilah tauhid apa? Ibadah. Tauhid uluhiyah nama lainnya tauhid apa? Ibadah. Yaitu kita meyakini bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang sembahan yang benar. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi batil. Yang demikian itu karena Allah adalah sesembahan yang benar, adapun sesembahan selain Allah adalah apa? batil. Nah, baik. Kemudian dari kalimat la ilaha illallah ini kita juga bisa mengambil faedah yaitu syarat diterimanya apa? ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah? Ada berapa? Dua. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mengikuti tuntunan itiba ya kan? Maka la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya apa? Ikhlas. Karena kita harus memurnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan apa makna ikhlas? Memurnikan ya, semua ibadah agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ibadah tapi tidak ikhlas, maka itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang beribadah tapi riak orang yang beribadah tapi sum'ah, orang yang beribadah untuk mencari kepentingan dunia, maka itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, prinsip dalam agama seluruh para nabi dan rasul alaihi wasallam. Makanya setiap hari kita dengar ya kan para muadzin mengumandangkan kalimat azan, di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah ya. bahkan ini adalah zikir yang paling utama afdalu zikri Kaulu la ilaha illallah zikir yang paling utama ya, adalah kalimat apa la ilaha illallah dan doa yang paling utama apa afdalu doa yaitu adalah ucapan alhamdulillah Baik. Kemudian wa ana Muhammad Rasulullah di dalamnya terkandung syarat diterimanya ibadah, yaitu ibadah itu harus apa? Ittiba. Kalau kita mengakui bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah Pokok agama Islam itu ada dua. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, pokok agama Islam itu ada dua dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Yang pertama, Allah na'budu illallah. Yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada siapa? Allah. Itulah tauhid. Dan prinsip yang kedua, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dua prinsip agama Islam. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itulah makna kalimat La ilaha illallah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat siapa? Rasulullah. Itulah makna kalimat Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya inilah prinsip yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh seorang muslim. Makanya seorang tidak dikatakan Islam kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun dia meyakini kebenaran Islam seperti siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu meyakini bahwasanya tidak ada agama yang lebih baik kecuali agama yang dibawa oleh keponakannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Abu Talib malu untuk memeluk Islam. Dia malu untuk dikatakan dia telah membenci agama nenek moyangnya itu agama siapa? Abdul Muthalib. Ya, gengsi. Akhirnya mati di atas kekafiran waliyadzubillah. Nah. Saya kira untuk yang itu sudah cukup ya mendirikan sholat tidak usah dijelaskan ya Waktunya enggak cukup Kita langsung lanjutkan saja berikutnya Kola sodakta Kemudian orang tadi mengatakan ketika Nabi menjawab Islam itu ini itu dan seterusnya dia menjawab sodakta kamu jujur kamu benar ya. jadi orang ini bertanya tapi juga apa membenarkan ya jadi kayak juri curi. Faajib nalahu kata Umar apa? Dia heran, kami heran kepada orang ini. Dia bertanya tapi dia juga yang apa? Membenarkan biasanya kalau orang bertanya itu tahu atau tidak tahu. Orang yang bertanya biasanya tidak tahu. Boleh gak kita bertanya tapi kita sudah tahu? Boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya? Ya di sini. Di sini kan orang ini sudah tahu tapi dia bertanya. Untuk apa? Tujuannya untuk memberikan faedah kepada yang lain, biar yang lain juga ikut tahu dan mendapat pahala sebagai orang yang mengajarkan il ilmu padahal dia cuma bertanya dan dia sudah tahu. Kenapa kok bertanya supaya yang lain jadi tahu. Dia dapat pahala mengajarkan apa? ilmu. Ya, besar kan? jadi orang bertanya itu bisa mendatangkan maslahat tapi juga bisa mendatangkan madorot, ya kan? Masih ingat kisahnya Imam Bukhari? Mengapa Imam Bukhari itu sampai di tahdir, ya, di apa namanya? ditinggalkan oleh murid-muridnya gara-gara difitnah ya. Kan? Gara-gara pertanyaan seorang murid yang suka cari masalah. Ya, nanti tidak ceritakan lama. Tidak usah cerita. Baca sendiri aja. Baik. Kemudian dia bertanya yang kedua. Jadi dia tanya tadi tentang apa? Islam. Kamu benar. Berikutnya dia tanya lagi. Ya, semangat berarti kan. Fakhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang apa? Iman. Nah, ini akan kita jelaskan sedikit. Kata Rasulullah SAW, iman itu apa? Kamu beriman kepada Allah. Yang pertama iman kepada siapa? Allah. Iman kepada Allah ini terkandung di dalamnya empat perkara. Terkandung di dalamnya berapa? Empat perkara. Bisa dibaca dalam e, Syarah Usulul Iman karya Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin. Demikian juga dalam Syarah Arba'in beliau. Yang pertama yaitu mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Mengimani apa? Wujud Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Kita meyakini bahwasanya Allah itu apa? Ada. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah itu apa? Ada. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak ada, maka dia tidak beriman kepada Allah ya kan? Dia tidak beriman. Orang apa? Orang ateis. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai segala urusan. Yang ketiga yaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus mengimani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam apa? Al-Qur'an atau disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam apa? Hadis hadisnya. Jadi kalau ada disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sikap kita bagaimana? Kita harus imani, kita yakini, kita terima, ya, kita tetapkan. Tapi ingat dalam menetapkan nama-nama dan sifat itu kita tidak boleh apa? menyerupakan. Sifat-sifat Allah sama tidak dengan sifat makhluk? Tidak sama. Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wahuwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha apa? Mendengar lagi Maha melihat. Baik. Saya kira itu. Kemudian wa malaikatihi dan beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah yang kita kenal dengan istilah apa? Rukun iman. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan ya ketika menjelaskan tentang istilah Islam dan iman mereka mengatakan dua istilah ini yaitu Islam dan iman idza ijtama'a iftaraqa kalau berkumpul dia berpisah kalau berpisah dia berkumpul Oh maksudnya. Kalau disebutkan bersama-sama Islam dan iman, maka Islam itu maknanya amalan-amalan lahiriah, sadar, sholat, zakat, puasa, haji itu amalan apa? Lahiriah. Kalau iman itu amalan batin, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan secara bersamaan dalam satu konteks pembicaraan, maka Islam maknanya amalan-amalan apa? -amalan lahiriah. Ya. Kalau iman itu amalan batin ya. Tapi kalau disebutkan Islam saja, tidak disebutkan iman atau disebutkan iman saja tanpa menyebutkan apa? Islam, maka sudah mencakup kedua-duanya. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama. Apa makna Islam di situ? Islam dalam artian amalan lahir maupun amalan batin. Paham ya? Kalau dia berkumpul dia berpisah, kalau berpisah dia berkumpul. Kalau berkumpul penyebutannya maka Islam itu amalan lahiriah, iman amalan batin. Kalau berpisah sendiri-sendiri, Islam sendiri, iman sendiri tidak dalam satu konteks pembicaraan, maka sudah mencakup dua duanya. Baik. Kemudian sedikit kita tambahkan tentang pengertian iman ya. Iman dalam pengertian ahlu sunnah wal jamaah e, Biasa dikatakan oleh para ulama Iman itu adalah seperti kata Imam Bukhari Kaulun wa amalun Atau kaulun wa fi'lun Yaitu terdiri dari ucapan dan perbuatan Jadi menurut ahlu sunnah Iman itu tidak hanya cukup dengan ucapan Iman itu tidak cukup dengan dua kalimat syahadat Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ada ucapan lahiriah yaitu dengan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ada ucapan di dalam hati yaitu dengan kita membe membenarkan tasdikul qalbi, pembenaran di dalam hati. Perbuatan. Baik. Perbuatan itu ada tiga Ada perbuatan hati Ada perbuatan lisan Dan ada perbuatan anggota badan ya. Perbuatan hati, misalnya apa? Cinta, takut, harap, itu namanya perbuatan hati. Dan ini kata para ulama seperti kata Ibnu Taimiyah, ini adalah pokok-pokok agama Islam, apa yang disebut dengan amalan-amalan hati dan hukumnya adalah wajib. Dan kata Ibnu Qayyim, amalan-amalan hati ini adalah lebih utama daripada amalan-amalan Lahiriah mengapa? Karena amalan batin itu wajib di sepanjang waktu. Tidak boleh satu detik pun seorang mukmin tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu Tidak boleh satu detik pun seorang mukmin tidak cinta kepada Allah. Tidak boleh satu detik pun seorang mukmin tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan hati ini lebih wajib daripada amalan-amalan lahiriah. Oleh sebab itu mempelajari hukum tentang amalan-amalan hati itu lebih utama, lebih penting dan lebih wajib daripada mempelajari hukum-hukum amalan lahiriah. Makanya kita ada pelajaran tasbihatun nufus, kita ada pelajaran kitab tauhid ya. Thank you. Baik. Kemudian tentang pengertian iman ini tadi kita katakan iman terdiri dari ucapan dan apa? perbuatan. Ini menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah tidak sebagaimana orang murjiah. Karena orang murjiah mengatakan iman itu cukup dengan ucapan. Sehingga amal itu menurut murjiah bukan termasuk e, rukun daripada apa? iman. Jadi menurut orang murjiah amal itu bukan bagian dari apa? iman. Yang penting iman itu sudah mengucapkan syahadat atau kalau mau ditambahi yaitu keyakinan di dalam hati. Adapun amal menurut Murji'ah ini bukan pilar daripada apa? iman. Sehingga menurut orang Murji'ah orang yang paling soleh dengan orang yang paling apa? tidak soleh itu imannya apa? sama. Karena iman itu hanya pembenaran di dalam hati atau diucapkan dengan lisan saja. Jadi imannya Jibril, imannya malaikat itu sama dengan imannya orang yang paling jahat. Ya, ini adalah akidahnya siapa? Murji'ah. Sehingga menurut mereka kalau orang itu berbuat dosa apapun juga, maka imannya tidak cacat, tidak rusak, tidak terpengaruh karena menurut mereka iman itu hanya keyakinan dalam hati atau dan diucapkan dengan lisan. Oleh sebab itu kata para ulama, ketika kita memahami ayat-ayat Allah, tidak boleh kita itu apa? Ketika memahami ayat-ayat atau hadis-hadis tentang harapan, itu tidak boleh apa? Terlalu istilahnya apa? Bersandar kepada harapan dan melupakan rasa apa? Takut. Kalau orang beribadah kepada Allah hanya dengan roja, hanya dengan harapan, maka bahwa murji. Kalau ibadahnya kepada Allah itu hanya harapan saja, ah ini cuma dosa kecil, ah ini dosa besar, bukan syirik gitu. Ah syirik gak apa-apa, nanti kan bisa tobat gitu kan. <laughs> gitu. Yang seperti itu namanya apa? Murjiah. Suka meremehkan ya dosa. Yang penting kan tauhid gitu. Gak apa-apa dosa, yang penting kan tauhid. Nah, ini namanya apa? Pemahaman murjiah. Kebalikannya adalah pemahaman apa? Khawarij yang mengkafirkan orang Islam karena dosa besar. Karena beribadah kepada Allah hanya dengan apa rasa takut saja. Kalau orang sufi bagaimana? Orang sufi beribadah kepada Allah hanya dengan rasa apa? cinta saja. Ahlu sunnah bagaimana? Beribadah kepada Allah dengan tiga-tiganya, dengan cinta, takut dan harap. Itulah mukmin muwahid Baik. Belum selesai baca di sini. Kemudian eh, kemudian dikatakan oleh orang tadi qala sadaqta, engkau kau benar. Kemudian bertanya lagi yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada aku tentang apa itu ihsan. Ya, ihsan itu ada dua macam. Para ulama menjelaskan ihsan itu ada dua macam. Ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada sesama makhluk. Kalau ihsan kepada Allah maka seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah apa? Kamu melihatnya. Ini menunjukkan seorang yang sudah tinggi keimanannya. Ketika dia beribadah, dia merasa diawasi oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, seolah-olah Allah itu berada di hadapannya. Karena dia yakin Allah pasti melihat dirinya. Anta budallaha ka'annaka tarau seolah-olah engkau melihatnya. Ya, ini menunjukkan tingkatan iman yang sangat tinggi. Dan dijelaskan oleh para ulama, tiga tingkatan ini Islam, iman, ihsan ini tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang ihsan, muhsin namanya itu pasti muslim dan mukmin, ya, paham? Muhsin, orang yang berbuat ihsan itu adalah tingkatan tertinggi sehingga otomatis dia itu pasti muslim dan pasti apa? mukmin. Tapi tidaklah setiap muslim itu apa? mukmin dan tidak setiap mukmin pasti muhsin. Tapi setiap muhsin pasti muslim dan mukmin. Kalau dibuat lingkaran, maka Islam itu yang paling kecil Islamnya. Di dalam di luarnya ada apa? iman. Di luarnya lagi ada apa? ihsan. Kalau dilihat dari pelakunya, maka yang paling besar adalah yang paling kecil apa? Muhsin, ya. Yang lebih luas lagi? Mukmin. Yang lebih luas lagi? Muslim, ya kan? Kalau dilihat dari pelakunya, ya kan? Dari sekian banyak orang Islam yang mukmin lebih sedikit. Yang dari sekian banyak orang mukmin yang muhsin lebih sedikit. Jadi lingkarannya paling kecil itu kalau ditinjau dari pelakunya. Kalau ditinjau dari substansinya maka yang paling luas apa? Ihsan, muhsin, ihsan ya. Paham ya? Jadi itulah tingkatan agama Islam yang benar, bukan sebagaimana pemahaman orang sufi ada syariat, tarekat, eh, tarekat syariat, apa? Hakikat marifat apa? Itu tidak dikenal di dalam istilah para ulama. <clears throat> Itu adalah istilahnya orang-orang tasawuf. Makanya kata sebagian ulama man tasawafa awalan nahari lam yajid dhuhran illa ahmaq. Ya. Tidaklah seorang itu bertasawuf di awal hari, di siang di pagi hari dia belajar tasawuf, tidak sampai dia waktu zuhur kecuali dia pasti sudah dungu. Itu bukan saya yang bilang ya, para ulama. Jadi tingkatan agama Islam yang tertinggi apa? Ihsan. Nah, orang sering menyalahpahami sufi itu sama dengan ihsan lain. Ya. Sufi ini istilah yang baru yang tidak dikenal di masa para ulama salaf. Kalau dimaksudkan sufi itu tasqiyatun nufus, maka tasqiyatun nufus itu sudah ada istilahnya, rokoik sudah ada istilahnya, kita tidak perlu istilah-istilah sufi. Kita tidak perlu istilah-istilah tasawuf ya. Kata Soleh bin Sa'ad Suhaimi ini istilah yang tidak tepat ya kalau mau katakan tasgiatun nufus ya tasgiatun nufus. Kalau mau katakan rokoik ya rokoik itu sudah ada dalam istilah para ulama salaf. Ya malah lebih tepat kita katakan manajemen kolbu itu lebih tidak masalah. Kalau kita katakan tasawuf ini terlalu apa namanya bias nanti. Maksudnya apa? Orang yang mengatakan saya adalah Allah, tidaklah babi dan anjing-anjing itu kecuali Tuhan kita itu mengaku apa? Sufi. Apa itu? Kekafiran, ya kan? Kemudian dikatakan di sini ya sedikit lagi ya. Sudah habis waktunya. Uh, dia berkata, "Fa akhbirni anisa'ah." Setelah dia bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, maka dia bertanya tentang apa? Hari kiamat. Asa'ah mananya hari kiamat. Kemudian bagaimana jawaban? Ini lihat ya, ini yang menjawab siapa? Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang sebuah perkara agama itu tentang hari kiamat, maksudnya kapan hari kiamat? Bagaimana jawaban beliau? Jawabannya bagus ya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Jadi saya tidak berani menjawab gitu kan kalau bahasa kita Allahu a'lam ya kan? siapa yang menjawab ini Rasulullah SAW beliau saja tidak malu ya kan masa kita ditanya nggak tahu kita malu bilang tidak tahu Nabi saja tidak malu ya kan malaikat saja tidak malu ya, la ilmalana illa ma'alam Nah, kata malaikat malaikat saja tidak malu masa kita malu untuk bilang tidak tahu ya kan makanya kemarin apa kata Ustaz Afifi jawaban walau alam itu jawaban yang paling selamat ya kan? alam sudah tanya yang lain gitu para ulama dulu para sahabat kalau ditanya udah tanya yang lain tanya yang lain akhirnya balik lagi sama dia gitu ya menunjukkan bagaimana mereka itu sangat tawadu dalam hal ilmu seperti kata Ustaz Z ya kan ilmu itu ada berapa jengkal ada tiga jengkal. Orang masuk jengkal yang pertama dia apa? Sombong. Dia merasa, woi saya tahu dulu orang banyak gak tahu bodoh-bodoh itu. <laughs> Sombong dia kan. Kalau dia masuk jengkal yang kedua bagaimana? Tawadu. Dia akan tawadu. Dia merasa wah ilmu saya ini nggak ada apa-apanya ibarat tetesan air di tengah lautan. Kalau dia belajar lagi akhirnya ada, dia tahu. Kalau dia tidak tahu. Nah, kita sudah sampai mana ini? <laughs> Sampai satu atau baru setengah? <laughs> Ya, baik. Ini lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian orang tadi bertanya lagi, oke okay lah, gitu kan, kalau bahasa kita ya. nih kalau kamu tidak tahu kapan hari kiamat, sekarang kapan tanda eh, kok kapan apa? Amarotiha yaitu apa tanda-tandanya, ciri-cirinya. Kira-kira kalau perkara ini ditanyakan kepada Rasul SAW, kemudian beliau menjawabnya, ini perkara penting atau tidak? Penting tanda-tanda hari kiamat itu dipelajari untuk apa? Sebagai peringatan, sebagai ibro. Apa di antara tandanya ini tidak usah dijelaskan ya, saya artikan saja antalidal amatu robbataha yaitu ketika kamu akan melihat budak perempuan itu melahirkan tuan putrinya. Budak perempuan melahirkan apa? Tuan putrinya. Ya nanti dibaca aja penjelasannya. Wa antarul hufatal uratal alata. Kamu akan melihat orang yang telanjang kaki. Hufat itu telanjang kaki. Urat itu apa namanya? Pakaiannya kalau bahasa kita compang-camping gitu kan. Minim pakaian. Ya, bukan karena nggak punya pakaian ya. Al alata miskin. Eh bukan karena apa namanya sengaja tapi nggak punya pakaian. Al alata apa? Yang miskin, tidak punya harta. Pria asai dia itu pekerjaannya adalah menggembalakan kambing penggembala ya. Tiba-tiba dikatakan di sini ya tatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba meninggikan bangunan menunjukkan perubahan yang sangat drastis tadinya miskin kin kin kin jadi kaya raya di akhir zaman apa kemudian orang itu pergi Falabis malian kata Umar saya pun menunggu beberapa hari jadi setelah kejadian itu, ketika orang itu pergi, Umar juga pergi dari majelis itu. Makanya dalam hadis ini Umar itu tidak tahu di awalnya. Kalau itu adalah siapa? Jibril. Tapi kalau di hadis Abu Hurairah itu dijelaskan. Karena Abu Hurairah itu hadir dari awal atau dia tahu dari awal sampai akhir. Kemudian apa kata Rasulullah SAW beberapa hari sesudahnya? Ya Umar, wahai Umar, wahai Umar, atau dari Manisail, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Nah, ini juga lihat bagaimana tawaduan siapa? Umar. Dia tidak tahu kan dia jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kan, ini ilmu yang sangat penting ini, sepertiganya ilmu itu tidak tahu ya. Kita nggak tahu. Jawab saja tidak tahu. allahu wa rasuluhu a'lam Ini kan, kalau masalah apa? Masalah agama ya. Qala kemudian apa kata Nabi fa innahu ini kunci jawabannya. <laughs> kunci jawabannya apa? Sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian mengajarkan apa? Agama. Jadi agama Islam terdiri dari berapa tingkatan? Tiga. Islam, iman dan ihsan. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya uh, apa? perkara goib itu siapa yang mengetahui? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah SAW menjawab tidak? Ia menjawab tapi tidak tahu. Kan maksudnya jawabannya saya tidak tahu ini ya kan. Jadi kalau perkara goib ini tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengetahui, mengetahui mengaku mengaku mengaku mengetahui perkara goib itu maka dia apa? berdusta. Kalau dalam syariat dia namanya apa? kahin, kalau bahasa kita dukun atau para normal. Itu hukumnya apa? Keluar dari Islam. Baik, saya kira waktunya sudah habis. Ya, kalau mau dijelaskan faedahnya terlalu banyak ya. Banyak sekali faedahnya. Sebenarnya kalau mau dibaca lebih lengkap lagi eh, sebab-sebab eh, hadisnya ini bagus sekali ya. Silahkan baca dalam Sahih Muslim hadis yang pertama. Tapi jadi yang bisa kita simpulkan dari hadis ini adalah bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang apa? Islam, ya. Kan? Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan itu tadi Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Agama kalian apa? Islam. Islam itu terdiri dari Islam, iman dan ihsan. Nah, ya. Ya, faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis tadi bahwasanya para malaikat itu terkadang itu e, bisa tampil atau apa namanya? muncul dalam wujud apa? manusia. Seperti di sini yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya, saya kira itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi setelah ini ada kuis ya, ada 10 soal benar salah, 5 soal isilah dengan singkat dan tepat ya. Insya Allah nanti yang apa? Ya yang nilainya 100 nanti ya diusahakan ada di mudah-mudahan. Mungkin ini yang 10 hari bulan Juli ya. Saya kata ada yang masih ada <laughs> ya. Ya, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf banyak kurangnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. E, waktunya ujian berapa waktunya? eh, 30 sampai 45 menit ya. Dari jam 9 sampai jam setengah 10 atau jam eh, 10 kurang seperempat. Ya setengah 10 aja ya, kalau bisa setengah jam itu cuma benar salah kok. Sama jawab singkat ya kan? Iya. Saya kira itu saja kita akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.